Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Innahu ta'ala ala raj'ihi ba'thil insani ba'da mautihi laqadir. Fa idza ittabara aslahu alima anna al-qadir ala tilka qadirun ala ba'thihi. Yauma tubla tukhtabaru wa tushafu as-sarair. Dhamairul qulubi fil aqaidi wan niyat. Fama lahu limunkiril ba'thi min quwwah yamtanu biha min al-adhab wala nasir yadfa'u anhu. والسماء ذات الرج المطر لعوده كل حين والأرض ذات الصد الشك يعني النبات إنه القرآن لقول فس يفصل بين الحق والباطل وما هو بالهز باللعب باللعب والباطل إنهم الكفار يكيدون كيدا يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسن مخالفة اللفظ أي أنذرهم رويدا قليلا وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر رود أو أرواد على الترخيم وقد أخذ أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بآية السيف أي المر بالقتال والجهاد Bismillah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wa ala alihi Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala ala raj'ihi atas raj'ihi ay ba'thil insan membangkitkan manusia ba'da muti setelah matinya manusia laqadir benar-benar bisa mampu Allah Ta'ala Fa'idha i'tabara maka jika memikirkan itu manusia aslahu asal usulnya manusia alima maka mengetahui itu manusia annal qadir bahwa yang mampu ala dalik atas itu manusia menciptakan asal usulnya dari mani menjadi manusia yang sempurna ini qadir qadirun juga mampu ala ba'thi atas membangkitkannya manusia setelah wafatnya jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia berpikir durul insan mimma khuliq coba hendaknya diperhatikan manusia dari apa dia diciptakan khuliqa mimma indafik dia diciptakan daripada tetesan mani yang keluarnya tersendat-sendat yakhruju min baini sulbi wat keluar itu mani di antara sulub dan taraib innahu diajak berpikir untuk akhirat yang meragukan tentang kebangkitan nanti mana mungkin sudah hancur manusia dibangkitkan lagi ala raj'ihi laqadir Allah itu juga bisa membangkitkan manusia setelah kehancuran dan kematiannya sama dengan Allah juga menciptakan manusia dari tetesan mani yang tidak ada kepalanya, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya menjadi wujud seperti yang ada pada diri kamu semuanya. Mahfum. Ini satu tafsiran begitu. Ada lagi yang mentafsiri Innahu sesungguhnya man Allah itu ala raj'ihi atas mengembalikan manusia seperti asal usulnya. Ala raj'al insan li halatin nutfiyah la qadir Allah Maha mampu. Allah memulai apa? Dari mani kemudian menjadi gumpalan daging menjadi bentuk manusia dinafakh ruh kemudian menjadi kehidupan manusia yang sempurna sampai menjadi tua dibalik dibalikno lagi menjadi darah menjadi hilang semuanya menjadi mani lagi Allah Maha bisa kalau sudah bisa memulai ya bisa mengembalikan lagi innahu ala raj'ihi laqa laqadir gitu ada lagi Domirnya di sini kembali kepada emak. Allah itu maha bisa mampu ala raj'i mengembalikan air mani dari itu. Keluar dari sulub. Hah? Keluar dari sulub masuk ke rahim. Asalnya mani dari itu dari makanan manusia. Dikembalikan lagi mani tadi itu menjadi bentuk asalnya lagi dikembalikan lagi ke sulub lagi juga Allah Maha bisa. Innahu ala raj'ihi laga lagadir. Jadi maksudnya jangan membatasi kudrotnya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bisa memulai Allah bisa juga mengulangi bisa mengembalikan lagi seperti semula apalagi urusan hari kiamat ini lebih lebih tepat diartikan nanti di hari kiamat karena ada yaumatu blas sarair dari situ apalagi urusan hari kia hari kiamat kenapa itu Hah? kenapa Hah? Konsep. Innahu ala raj'ihi laga Coba di dimatikan yang itu. Dilihat itu. Mungkin ada yang kena kabelnya di situ. Di alatnya. Innahu ala raj'ihi lagadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengembalikan manusia dari itu Laqadir maha mampu Yaumatu tublas sarair Di hari Tubla Tukhtabar diuji Watukshaf Dibuka as Rahasia-rahasia hati boma irul gulub Simpanan-simpanan hati Fil aqaid di dalam masalah akidah-akidah wan niat dan niat. Allah Maha mampu untuk mengembalikan manusia di hari kiamat yang akan dibuka segala isi hati manusia. Ini dorofnya yaumatu blas kembali kepada roj'ihi ya. Bukan kembali qadir. Allah mampunya itu bisa membuat itu dari kiamat dong. Kalau dari kiamat berarti Allah nggak mampu, ya enggak. Kembalinya bukan ke godir, tapi ala roj'ihi. Di hari tublas sarair, Allah akan mengembalikan manusia setelah wafatnya menjadi utuh kembali. Gitu. Tublas sara sarair. Ada lagi yang mengartikan sarair ini adalah Al-faraid Faraidul a'mal, kewajiban-kewajiban manusia akan dibuka, dibongkar kewajiban manusia seperti sholat, puasa, wudhu, usul, janabah. Ini termasuk rahasia antara Allah dengan hamba. Kadang-kadang manusia menyatakan, aku puasa, tapi nggak puasa. Anak sholat, Cuma nggak niat dia tadi itu. Tapi dia nggak sholat. Anak mandi, mandinya cuma mandi seger-segeran, nggak ada niat jenabat. Tublas sarair nanti akan dibuka. Inti mandi apa enggak? Dibuka. Kamu sholat apa enggak? Akan terbuka itu semuanya. Yauma belas sarair. Ah, ketika orang tadi itu berubah wajahnya menjadi putih, nanti di hari kiamat berarti akan nampak isi hatinya beneran. Ketika berubah menjadi hitam, berarti akan nampak isi hatinya enggak benar walaupun bentuknya benar. Dohirnya ben benar. Ya matabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Itu belas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir dan tidak ada bagi manusia mungkiril baath yang mengingkari ke kebangkitan, ini orang orang dahulu ingkar dengan kebangkitan, nggak ada mas, nggak masuk akal, udah hidup, hidupin dunia aja, kalau mati selesai. Nggak ada lagi kebangkitan, nggak ada lagi, hidup lagi nggak ada. Famalahu min kuwatin, tidak ada kekuatan bagi orang yang mengingkari kebangkitan itu yamtani'u obiham minal adab yang dia menghindarkan diri membela diri dengan itu kekuatan daripada adab Allah wala nasir dan tidak ada juga yang akan membantu yadfa'uhu yang menolak adab anhu daripada dia nanti di hari kiamat ketika dibongkar semuanya maka tidak ada satupun yang akan bisa menghalangi atau membela dia ini berarti orang yang mengingkari kebangkitan hukumnya kah? kafir. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu mengulang-ulangi dalam Al-Qur'an. Ini untuk menjawab orang musyrikin al-Arab. Kalau orang Nasoro, orang Yahudi percaya dengan adanya ba'at. Percaya dengan adanya hari kebangkitan. Tapi kalau orang Arab saat itu musyrikin tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan dikembalikannya manusia seperti semula lagi setelah matinya. Wassama'i dzatir raj'i dan demi langit. Wow, gosam ini. Wassama'i dzatir raj'i dan demi langit yang memiliki sifat ar-raj'i al-matar hujan. Li'audi karena kembalinya hujan kulahin setiap saat enggak satu kali hujan selesai hujan, datang lagi hujan, datang lagi hujan, balak-balik hujan ini dikatakan ar-raja. Dikatakan ar-raja. Ada lagi yang menyatakan itu malam dan siang hari. Langit yang kembali kembali siang dan malam harinya. Hah? Bukan siang satu kali aja, malam satu kali aja berkali-kali bersilih ganti wasama idatir raj raj'i hmm? juga demikian musim musim itu berganti ganti musim hujan musim panas musim semi musim datir raj raj'i Ada lagi yang menyatakan dati raj'iz ini karena langit itu adalah tempat kembalinya malaikat. Turun malaikat di bumi, kembali lagi ke langit, turun lagi ke bumi, kembali lagi ke ke langit. Zatil malaikah dikatakan raja liruju'ihim fiha bi'amal ibad karena kembali itu malaikat membawa laporan amal-amal hamba yang ada di bumi. Ada lagi menyatakan datin naf'i, ar-raja makna naf naf'i. Alhasil pengaruh yang ada di bumi, cuaca kah kemudian eh, kejadian apakah itu hubungannya dengan peredaran yang ada di atas. Jika jarang turun hujan, bumi akan menjadi tanahnya tandus. Akan terjadi kekeringan. Jika mataharinya tadi itu lama, mulai terbit sampai terbenam, maka akan terjadi musim panas. Jika alhasil peredaran yang ada di langit itu adalah sangat berpengaruh dengan yang ada di di bumi. Kata dikatakan datir raj raja'i Silih ganti musim, silih ganti keadaan yang ada di bumi itu adalah juga karena pengaruh yang ada di langit. Wassama idati raja'i Wal ardi dhati sad'i. Dan demi bumi yang memiliki sifat as-sad'i, asyak anin nabat, yang memecah daripada tumbuhan hmm, yang memecah daripada tumbuhan. Jadi bumi ini kalau anda lihat kan atas sebetulnya. Tapi bumi ini siap akan memecah diri untuk tumbuhan. Coba kalau petani itu nanam jagung misalnya. Itu harus pakai linggis. Pakai pacul untuk gali tanah yang ditanam bibit. Masukkan tiga, jagung ada di situ misalnya, ditutup. Tanahnya ada di situ. Galinya dengan besi, cuma yang keluar nanti tunasnya jagung itu sangat lemah. Itu bisa menembus bumi yang atas itu. Inti sama kukunya inti bisa lepas. Tapi bagaimana itu tunas yang lemah bisa menembus bumi tadi itu. Sampai keluar ke permukaan sampai akhirnya menjadi besar dan menjadi pohon jagung. Wal ardu wal ardi dzati sadaq, bumi yang mempunyai sifat memecah diri untuk tanaman. Ini bisa bayangkan kalau memang tidak bisa mempunyai sifat begitu itu bumi untuk tanaman, maka ini harus namen, nanam linggis dulu sama bibit tadi itu. Kenapa? Lewong untuk nanam aja perlu dicangkul kok atos itu. Bagaimana yang atos tadi itu bisa ditembus dengan yang lemah tadi itu karena bumi itu datis sada. Ah, datis sada wal ardi datis sada. Subhanallah. Ini seakan-akan Allah ngasih gambar Kehidupan manusia itu sama dengan kehidupan bumi dan langit. Ada hubungannya. Langit menurunkan hujan, langit menyinari dengan matahari, langit menyinari dengan bulan, maka bumi menjadi subur, akhirnya bumi mengeluarkan tanaman, tanaman tadi itu dengan matahari bisa mengadakan pemasakan, dengan bulan akhirnya bisa mengadakan pembuahan, terjadilah buah-buah, bunga-bunga yang ada di bumi. Begitulah juga suami itu bagaikan langit, kemudian dia yang menaruh manih ada di rahimnya, kemudian di situ terjadi kesuburan dan akhirnya proses pembuatan anak sampai keluar ah, keluar anak. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara suami istri ini dengan langit dan bumi dalam ayat Al-Qur'an wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalikal laayatin liqaumin yatafakkarun wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ini adalah satu gambaran bagaimana suami, bagaimana istri dan bagaimana hasilnya itu adalah satu gambaran. Ya, itu adalah satu gambaran. Nah, keserasian antara langit dengan bumi akan menghasilkan hasil yang bagus. Demikian juga keserasian antara suami dan istri akan menghasilkan anak-anak yang baik. Baik. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazal. Innahu itu Al-Qur'an sesungguhnya Al-Qur'an itu laqaulun fasl adalah ucapan fasl. Yang sebagai pemisah, yafsiru bainal haq wal batil yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Quran ini bukan main-main. Yang memisahkan antara hak yang bah yang batil. Wa ma huwa bil hazal dan bukan hazal, bukan leib, bukan main-main. Wal batil dan kebatilan. Ini menjawab daripada omongannya orang liberal itu. Di Quran itu kadang-kadang hanya menceritakan sejarah, tapi belum tentu bisa dibuktikan sejarah tadi itu. Hati-hati, bisa kufur ini. Lagolun fasal. Jadi sejarahnya misalnya Nabi Isa di situ tadi itu di, tidak disalib, diangkat oleh Allah, itu hanya omongan sejarah yang ceritakan dalam Al-Qur'an. Dianggap cerpen ini. Innahu laqulun fasl kata Allah. Ini bukan ucapan macam-macam. Ini adalah ucapan yang memisahkan antara hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Ini bukan main-main. Ini wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan majalah ini. Nah, ini bukan cerita umum. Wa ma huwa bil hazl. Ai hubal huwa jid. Ini serius, ini Al-Qur'an. Wajib untuk kita imani. Bukan kita meragukan. Secara keyakinan saya percaya itu wahyu. Tapi secara bukti realita kita perlu teliti lagi. Ini omongan apa ini? Hah? Hal yang demikian ini jelas ini mengeluarkan daripada dairatul Islam bisa kufur itu. Hah? Nah, Syagul digalaukan uh, di dalam Al-Qur'an itu uh, apa disebutkan al-haq ada di situ kebenaran setelah uh, disebutkan hmm, Mas Mas Innahum yakiduna kaidah Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, al-kufar, yakiduna kaida. Mereka ya'malunal makaid. Melakukan upaya-upaya jahat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ada menyatakan yang dimaksud yakiduna kaida ini membuat subuhat, membuat keraguan-raguan dengan diplomasi, dengan pemikiran. Contoh mereka orang-orang kafir untuk meragukan tentang adanya kebangkitan hari kiamat. In hiya illa hayatuna dunya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim? Ini kehidupan dunia. Siapa? Yang akan bisa membangkitkan tulang belulang ini akan menjadi hidup kembali. Eh, membuat keraguan. Yakiduna kaida syubhat. Ini sama dengan orang-orang jil gitu juga. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida dan aku Allah Subhanahu wa taala juga membuat membalas mereka dengan cara itu. Ai akidu kaida bukan berarti Allah membuat rencana jahat, tidak ay astadrijuhum, aku Allah ngelulu mereka, seakan-akan mereka itu sukses dan berhasil. Huh? Min haitsu la ya'lamun, sekiranya mereka tidak mengetahui. Ya, bisa diterima, masuk akal, rasional, seakan-akan begitu, astadrijuhum. Kemudian sikapnya bagaimana? Nabi menyatakan, nggak usah direken mereka. Tetap aja terangkan bahwa Allah maha mampu melakukan ini. Enggak usah rasional-rasional seperti mereka ada di itu. Famahilil kafirin. Famahilil kafirin maka tinggalkan mereka wahai Muhammad orang-orang kafir. Amhilhum sama sebetulnya. Mahala yumahilu amhala yumhilu sama. Amhilhum tinggalkan mereka takkid Hah? Ini takkit apa ini? Apa di situ? Hah? Bukan husnu, hasanahu, hasanahu mungkin mukhalafatul lafaz ini. Jadi lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Bukan mahil hum mahilhum hum enggak. hum mahilil kafirin hum Mukhalafatul lafaz. Ai amdirhum. Tunggu aja mereka. Satu saat mereka akan tahu bagaimana hasil kekufurannya. Ruwaidan. Hah? Ruwaidan. Sebentar. Tunggu aja kasih kesempatan mereka sebentar. Qalilan. Wawa masdar. Ini ruwaidan masdar muakkid di ma'nal amil yang menjadi taukid bagi maknanya amil. musaghar daripada raudan ya ruwaidan atau arwadan alat tarkhim tarkhim itu membuang zawaidnya dibuang zawaidnya ya. Eh, boleh itu tarkhim dari arwad boleh musokhor dari raudan biarlah mereka orang-orang kafir biarlah Muhammad ngomong apa aja biarkan dulu biarkan nggak usah diladeni nggak usah kamu antemi nggak usah kamu apa ah famahilhum nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merencanakan, aku Allah juga punya rencana loh untuk mereka. Akhirnya bagaimana? Waqad akhadahumullah bi Badr. Allah telah mengadab mereka di perang Badar. Akhirnya mereka gugur semuanya. Yang ngejek, yang ngomong gitu-gitu mati semuanya. Hah? Tapi ayat amhilhum ruwaida ini nggak usah diperangi mereka Muhammad, nggak usah diladeni, itu mansuh. Hah? Wa imhal dan dinasakh imhal ini bi ayat dengan ayat perang. Ai ayat disaf dimaksud ini bil amr bil kita wal jihad perintah untuk gital dan jihad. Wallahu a'lam. Jadi permulaan Islam tidak ada peperangan. Biarlah yang mengecek biar, tapi yang jelas sampaikan aja kebenaran tadi itu. Ah, nanti Allah yang akan balas. Ah, cuma ketika sudah kuat perangi. Nah, disitulah Allah membalas. Akhirnya banyak yang gugur di antara mereka. Wallahu a'lam.